Kemudian saya contohkan Salam alaikum warahmatullahi ta'ala Amal matlub belum haram Doa yang haram karena isi doanya Maka contohnya adalah seorang yang meminta kepada Allah sesuatu yang membahayakan dunia atau akhiratnya. Meskipun dia tidak tahu kalau itu membahayakannya, lalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pernah terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang yang dibesuk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi jumpai dia bagaikan anak burung yang lemah. Maka Nabi bertanya kepadanya, "Hal kunta kata Allah bisyai?" Apakah engkau berdoa kepada Allah dengan sesuatu, memohon sesuatu? Kal kata sahabat yang jenguk, "Kuntu akul wahai Nabi, dulu aku pernah berdoa Allahumma ya Allah makunta muaqibani bihi fil akhirah di Allah selama engkau menghukumku di akhirat fa'ajil huli di dunia maka segerakanlah hukumanku di akhirat itu di dunia saja Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terheran dengan doa orang ini. Betapa berani-beraninya dia berdoa agar hukuman di akhirat diganti, disegerakan di dunia. Maka jadilah dia kurus kering karena doanya. Subhanallah innaka la tastati'uhu aw la tutiquhu. Maksudnya Allah engkau tidak akan mampu, engkau tidak akan kuat. Halakulta Tidakkah sebaiknya engkau mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di sini diatkanlah muslim di kitab dikir dan doa babnya terlarangnya doa meminta disegerakan hukuman di dunia. Maka ini contoh doa yang terlarang karena matlubnya, karena isi doanya. Dan hadis ini menunjukkan pentingnya doa-doa yang maksud doa-doa yang sekedar mencontoh apa yang didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Seperti dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat seorang sahabat saja yang orang Arab dan bersahabat dengan Nabi orang punya ilmu saja bisa salah dalam membuat doa. Ya, di sini menunjukkan bolehnya doa itu dengan bahasa sendiri, disusun sendiri, sama sahabat ini, disusun doa sendiri. Namun, hal ini adalah satu hal yang berbahaya. Jika orang itu tidak cermat, jangan-jangan dia mau minta keselamatan, namun karena salah dalam doa yang dia susun, jadinya malah kebinasaan. maka di sini bukan pentingnya doa maktur dan bahayanya doa bikinan sendiri. Meskipun hal ini bukan berarti ini terlarang. Di sini bukan bolehnya nyusun doa sendiri, namun bahaya. Ada sahabat yang nyusun doa sendiri, jika dia ngarang susunan doa, Akhirnya dia berdoa ya Allah jika engkau mengadab aku di neraka di akhirat segerakan saja ya Allah di dunia. Akhirnya dia jadi sakit-sakitan, tubuhnya kurus kering kayak eh, saya sebutkan kayak anak eh, anak burung. Nah, mungkin Nabi mengatakan kamu doa salah, doa untuk keliru. Jangan minta disegerakan hukuman di dunia, namun minta kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat bebas dari neraka itu sebenarnya itu kita Demikian juga sebagaimana keluarga Jabir bin nggak tahu itu mungkin Opek atau Atik. Lama mata ketika Jabir ini meninggal, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada keluarganya, la ala anfusikum illa bi khairi Janganlah kalian mendoakan diri kalian sendiri kecuali dengan kebaikan maka para malaikat mengaminkan alamat takulun apa yang kalian ucapkan lihat nomor tiga sahabat yang namanya Jabir bin Atik atau Utek ini ada tiga orang sebagian disebutkan menahajat di Isobah dan namanya Jabir bin Atik bin Al Haris nah yang sahabat yang pertama ini hidup sampai tahun 61 Hijriah, tidak meninggal di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ada lagi Jabir bin Atik bin An-Nu'man. Yang ketiga ada Jabir bin Atik bin Qais. Walastu adiri dan aku tidak tahu antara yang kedua dan yang ketiga manakah yang dimaksudkan oleh penulis dan aku tidak menjumpai indikator yang irojih untuk menguatkan salah satu. Sebagaimana aku tidaklah menjumpai hadis ini punya hubungan dengan Jabir. Yang ma'ruf hadis sabda Nabi la tetap ala anfusikum lebih khair itu berkaitan dengan siapa? Siapa pernah baca? Yang ma'ruf tidak hubungan dengan Jabir, namun hubungan dengan Hmm? apa Abu Salamah makanya mu'alif Mahkib mengatakan lam ajid analil hadis li hadis hada silah bijabi. maka ketika proses sekertul maut dan orang itu meninggal dunia itu banyak malaikat dan doa ketika itu diaminkan oleh malaikat maka waktu itu adalah waktu mustajab untuk doa maka di antara waktu mustajab untuk doa adalah di detik-detik semacam ini karena ini waktu mustajab untuk doa maka hati-hati ngomong ya. hati-hatilah ngomong jangan sampai terucap ucapan jelek. Ya Allah tidak ada dengan meninggalnya dia tidak ada lagi yang menanggung hidupku. Wah, Amin. Enggak ada. Kan? Maka ini doa yang terlarang karena isi doanya. Contoh yang lain. Fakat Allahu dan Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang membataskan diri, mencukupkan diri dengan pola dunia. Mencari dunia saja. Faminan nasi maka di antara manusia ada berdoa, Rabbana atina fid dunya. Ya Allah berilah kami dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq dan tidak ada baginya di akhirat min khalaq bahagia. Wadiyah Futut 4 tuh ada lafza Lafat ini yaitu la tadu alam Fusikum bi khair Itu aku jumpai dalam banyak kitab kitab sunnah Akan tapi tidak aku jumpai berkaitan dengan kematian Jabir Wa ini nama Jabir kisah Kisah Timur Abi Salama Namun berkaitan dengan kisah meninggalnya Abu Salama Yaitu Lama mata ketika Salama meninggal dunia Berjanasun Maka gemparlah, gegerlah banyak orang Min ahli dari keluarganya Abu Salama maka Nabi mengatakan la tad'u ala Jangan kalian mengucapkan doa yang jelek untuk diri kalian sendiri. Ya proses antara sakaratul maut dan meninggal itu proses setelah meninggal. Lihat judul bab yang dibuat oleh Nawawi Hadis ini diletakkan oleh Imam Nawawi di bab dan Nawawi di bab irmatul mai. Kalau itu sudah meninggal maka dipejamkan matanya. Wa doa ulahu ida hadara. Dan mendoakan kebaikan untuk mayat tidak hadar atau hudira ketika mayat itu dalam proses sekarang. Maka di Al-Quran Allah mencela orang yang doanya cuma isinya minta dunia saja. Fa'akhbara Allah beritakan Barang siapa yang lam yatlub dalam meminta dalam doanya kecuali dunia saja maka tidak ada baginya di akhirat minasib satu bagian. Maka Allah mencela orang yang doa doanya tidak mikirkan akhirat, tidak mikirkan minta surga, selamat dan neraka, namun isinya cuma rezeki yang lapang, pekerjaan yang ingin, itu dan seterusnya. Ini adalah doa yang terlarang karena isi doanya. Pemisru dan contoh yang lain adalah mendoakan untuk orang lain doa doaan mandian anhu. Doa yang telah macam doanya Bal'am bin Ba'ur yang mendoakan jelek untuk kaum Nabi Musa alaihissalam. Wahada dan doa semacam ini Qab yubtala bihi kathiru minal obat Banyak dilakukan oleh Yubtala bihi melakukannya kathiru minal obat Banyak para ahli ibadah Arbabil kulub orang yang gemar dengan ya perhatian dengan hati. Qad yaglib ala ahadihim Terkadang dominan pada salah satu ahli ibadah tersebut Mayajiduhu apa yang dia dapatkan berupa rasa, ben, rasa cinta atau benci terhadap beberapa orang tertentu Akhirnya dia mendoakan di akwamin sekelompok orang mendoakan baik untuk sekelompok orang atau ala akwamin mendoakan jelek untuk sekelompok orang dengan doa yang tidak layak lalu dikabulkan akhirnya orang yang berdoa tersebut berhak mendapatkan hukuman gara-gara doanya sebagaimana seorang itu berhak mendapatkan hukuman ala sair dulu karena dosa-dosa yang lain maka bisa jadi orang itu berdoa dan dia berdosa karena dia berdosa, ah, doanya dikabulkan namun tetap mendapatkan hukuman karena dosanya. Maka orang itu akan berhak mendapatkan hukuman karena dosa kapan? di dalamnya yahsulahu jika dia tidaklah mendapatkan sesuatu yang menghapus dosanya. Apa itu yang menghapus dosa? Taubat. Kebaikan yang demikian banyak mahia sehingga menghapus dosanya atau syafaat orang lain atau yang lainnya. Jika dia tidak memiliki hal-hal yang menghapus dosa, koti akob, maka dia bisa dihukum. Apa bentuk hukuman karena dosa? Bentuk hukuman karena melakukan dosa, imma boleh jadi yuslab, dihilangkan darinya minta pakmil iman hilangkan darinya eh, merasakan manisnya iman wujud dan adanya halawah manisnya iman ta'am rasanya iman hilangkan darinya kemampuan untuk bisa merasakan rasanya iman dan adanya manisnya iman dalam hatinya artinya turunlah dia dari derajatnya yang semula dihilangkan darinya amalul iman, amal-amal iman. Artinya dia yasir berubah menjadi orang fasik. Dan boleh jadi dihilangkan darinya aslul iman, pokok iman. Akhirnya dia jadi kafir munafik atau kafir tidak munafik, alias kafir terang-terangan. Maka hukuman karena dosa itu tidak mesti harus musibah. Boleh jadi orang itu dihukum karena dosa dan dia tidak merasa dihukum. Karena di antara bentuk hukuman karena dosa adalah dulu itu bisa merasakan manisnya iman, manisnya taat. Dan setelah berbuat maksiat tersebut, manisnya iman, manisnya taat tersebut sudah tidak lagi bisa dirasakan. <clears throat> Turun derajat. Atau lebih parah lagi, dulu orang yang taat kemudian setelah berbuat maksiat, akhirnya dia e, semakin asik dalam maksiat sehingga dulu orang sholat jadi orang fasik. Atau lebih parah lagi, dicabut darinya aslul iman. Wama aksara dan betapa banyaknya mengalami bimis lihada kejadian semacam ini al mutaakhirun orang-orang belakangan min arbab al ahwal al qalbiyah bahasa bebasnya sufiyah gitu aja orang-orang sufi yang belakangan orang-orang yang perhatian dengan keadaan hati atau bahasa bebasnya sufiyah banyak orang-orang sufi yang yang belakangan yang mengalami semacam ini. Hal ini disebabkan karena mereka tidak paham tentang kondisi hati mereka. Dan karena mereka tidak mengetahui syariat Allah tentang amal-amal hati. Bahwa dan boleh jadi dominan pada diri mereka, mengalahkan diri mereka keadaan hatinya. Sehingga di dalam memungkinkan baginya untuk memalingkan hati dari arah yang dituju oleh hati. Maka jadilah dia, saya pokok maka tetap dia, maya hujuminhu tidak bisa keluar dari keadaan hatinya itu. Semisal anak panah yang keluar keluar dari busur, nggak bisa lagi kembali. maka dikalahkan oleh kondisi hatinya malah hatinya nyetir dirinya keadaan hatinya wahadil gholabah dan tekanan keadaan hati ini inamatakok takok ghaliban hanyalah terjadi ghaliban biasanya disebabkan taksir karena ketidak maksimal ketidak maksimalan dalam melakukan amal-amal yang masuk yang diantara manfaat amal yang masro adalah menjaga keadaan hati. Akhirnya yu'akot dihukumlah orang tersebut ala dalik gara-gara tadi yu'akot dihukum. Lokot takok dan terkadang hal tersebut terjadi disebabkan istihad yang dia keliru. Nah, keliru dalam istihadnya akhirnya maafan anhu maafan ahad dia dimaafkan Tuma kemudian di antara tertipunya haulah mereka-mereka ahli ibadah dan orang-orang semisal mereka adalah mereka punya keyakinan bahasanya terkabulnya doa semacam ini padahal itu doa yang terlarang yakin adalah karomah dari Allah untuk hambanya. Ada doa yang terlarang Allah kabulkan. Ada doa yang terlarang Allah kabulkan. Nah orang yang merasa ini dapat karomah, padahal bukan. Jika ada doa yang terlarang Allah kabulkan maka itu bukan karomah. maka ini orang ini tertipu. Walaisat fil hakikah padahal pada hakikatnya doa terlarang yang dikabulkan itu bukanlah karomah. Cuma ini adalah tusbih karoma, mirip dengan karoma. Miripnya dari satu aspek, minjat dari aspek ini adalah doa nafidah yang terkabulkan, yang terlaksana. Ini adalah sultanun qahir, dan satu kekuasaan yang memaksa. Pokoknya ini karomah dari sisi terkabul, minta langsung dipenuhi. Kemudian disampaikan oleh se, eh, Islam tentang bagaimanakah hakikat karomah. Wa inamal karomah fil hakikah. Karomatul aulia, karomah wali yang hakiki yang sebenarnya adalah karomah yang nafaat fil akhirah atau nafaat fil dunia walam tadurah fil akhirah karomah yang hakiki adalah yang manfaat di akhirat atau manfaat di dunia namun tidak membah tidak berbahaya di akhirat karomah inama hada maka yang namanya karoma, atau kemampuan luar biasa atau hal yang luar biasa itu bimanjilah seperti nikmat yang Allah berikan pada orang kafir dan orang fasik yaitu riasah, kekuasaan dan harta di dunia maka kekuasaan dan harta inama tasir bisa berubah menjadi nikmat hakiki jika itu tidak membahayakan pemiliknya di akhirat. Kalau kekuasaan dan harta itu membahayakan pemiliknya di akhirat, maka itu bukan nikmat yang hakiki. Maka demikian juga kemampuan luar biasa. Itu adalah karomah hakiki jika tidak membahayakan orang yang mengalaminya di akhirat. Oleh karena itu, ashabuna ulama-ulama Hanabila dan yang lainnya berselisih pendapat apakah nikmat yang Allah berikan pada orang kafir itu bisa disebut nikmat ataukah tidak. Allah bisa nikmat harta, kesehatan yang diberikan oleh Allah pada orang kafir itu nikmat atau bukan? Ada ulama yang mengatakan nikmat, ada ulama yang mengatakan bukan nikmat. Baik karena khilaf lawzi, meskipun khilaf dalam masalah ini adalah khilaf lawzi. Karena khilaf itu ada khilaf hakiki dan ada khilaf lawzi. Ya, cuma kelihatannya khilaf, padahal tidak khilaf misal khilaf dalam definisi-definisi khilaf lafzi maknanya maksudnya sama semua sepakat isinya gini namun bahasanya ada yang begitu ada yang begini ini khilaf khilafnya khilaf lafzi namun maksudnya semuanya sepakat apa itu haram ada yang kalimatnya semacam ini ada yang kalimatnya semacam itu namun apa maksudnya sepakat maksudnya seperti ini sesuatu yang harus ditinggalkan. Maksudnya, ulama yang mengatakan nikmat yang Allah berikan pada orang kafir itu bukan nikmat, mereka pun menetapkan bahasanya itu adalah karunia dan pemberian Allah. Yang mengatakan itu bukan nikmat itu juga mengatakan itu pemberian Allah dan karunia Allah. ini sama dengan yang mengatakan itu nikmat. Kan ini sama-sama sama pemberian Allah. Tidak datang dari selain Allah, namun ya tetap pemberian Allah. Sehingga saya pendapat yang kuat dalam masalah ini Nikmat Allah itu ada dua macam Ada nikmat amah dan ada nikmat khasah nikmat yang amat umum yaitu dirasakan oleh semua makhluk tidak memper, tidak melihat itu muslim ataupun kafir dan ada nikmat yang hanya khusus Allah berikan pada orang-orang yang Allah cintai Allah berfirman apakah orang-orang kafir itu mengira anna numidduhum Bahasanya kami memberi nikmat kepada mereka berupa harta dan anak tidak tapi bukanlah memberi nikmat mereka yashkurun bahkan mereka tidak merasakan dan tidak mengetahui. Falamma nasu madzukirubih maka ketika mereka telah meninggalkan peringatan yang diberikan disampaikan pada mereka, fatah alaihim atau apa maka kami bukakan untuk mereka pintu segala sesuatu hatta idza farihu bima utu sehingga ketika mereka telah merasa gembira dengan nikmat yang diberikan pada mereka nahum bertatan maka kami seksa mereka tiba-tiba faida tiba-tiba hum mereka mubilisun adalah orang-orang yang putus asa iblis itu bahasa Arab artinya putus asa dan dalam hadis jika engkau melihat Allah Yunaim memberi nikmat pada seorang hamba ma di ala maksiatihi padahal dia terus menerus berbuat maksiat fa inna ma huwa istidrajun maka ketahuilah kalau itu adalah istidraj istadrijuhu yang Allah berikan kepada kepadanya ayat 46 6 Diatkan Imam Ahmad dalam musnad dari sahabat Uqbah bin Amir Lafatnya Idza ra'aita Allah yu'til 'abda min ad-dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa inna ma huwa istidrajun. Jika engkau melihat Allah memberikan pada seorang hamba kesenangan dunia ala ma'asihi pada dia bergelimang maksiat Allah berikan padanya dunia mayuhibu yang dia inginkan maka ketahuilah bahasanya itu adalah istidraj di sini dihasankan oleh Suyuti dan kalau nggak salah dihasankan juga oleh Al Albani. Wa misalu hadha fil isti'adzah dan contoh doa yang terlarang dalam isti'adzah adalah perkataan seorang perempuan yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam datang ke tempatnya untuk melamarnya. Maka perempuan tersebut mengatakan a'udzu billahi minka. Aku mohon perlindungan pada Allah darimu. Maka Nabi pun mengatakan laqad usti bima ma'adin. Yang telah memohon perlindungan di tempat yang benar Tuman sorofa anha maka Nabi pun meninggalkannya. Fakila lah lalu ada yang bertanya kepadanya. Ini yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jawaban perempuan tersebut anak kuntu ashka min Aku merasa sengsara karena hal itu. Allah alam termasuk. Ini doa yang terlarang jenis yang pertama. Itu doa yang terlarang dilihat dari matlubnya, dilihat dari isi doanya. Kemudian yang kedua, amat tahrimu min jadi tolak. Doa yang terlarang karena doanya. Apa contohnya? Faikunu taratan li'anahu doa ghairillah. Maka itu macam-macam taruh dan terkadang karena dia adalah bentuknya berdoa kepada selain Allah. Semisal apa yang dilakukan oleh para tukang sihir yang berdialog dengan bintang dan beribadah kepada bintang dan semacam itu. Fa'inau maka senyap terkadang perkabulkan terkabulkan akbadalika setelah itu setelah doanya kepada bintang anwa'an minal kodok berbagai ketentuan tukang sihir berdoa kepada selain Allah pada bintang setelah doa kabul kapan doa orang musyrik ini kabul idalam yu'aridhu mu'aridun jika tidak ada faktor yang menghalangi terkabulnya doa dia apa itu faktor yang menghalangi terkabulnya doa orang musyrik min doa ahli iman wa ibadatihi. Di antaranya adalah doa orang yang beriman dan ibadah orang yang beriman dan semacam itu. Walihada oleh karena itu maka hadil umur hal-hal ini yaitu doa kepada selain Allah itu bisa tanfud terkabul terlaksana di zaman fatrati rasul di zaman tidak ada rasul dan terkadu lebih terkabul, lebih mustajab di negeri kekafiran dan nifak. Satu hal yang tidak terkabul di dalil iman. Di negeri iman dan di zaman penuh iman. Maka kata Syekhul Islam, doanya orang kafir, doanya orang musyrik itu lebih makbul jika dia berdoanya di Darul Kufu tempat yang tidak ada di sana orang yang beriman karena tidak ada yang melawan doanya kita lebih jarang terkabul, lebih sedikit terkabul jika doa itu adalah doa di Darul Iman. Min hada contoh dari hal ini pengalaman Syekhul Islam sendiri, ani arif. Aku tahu ada beberapa orang yang istighosa Ibadil ahya dengan sebagian orang yang hidup ketika dalam keadaan susah keadaan susah tanzil bi menimpa mereka maka dihilangkan kesusahan dari mereka dan boleh jadi mereka melihat dengan mata kepala mereka umuran banyak hal Padahal orang yang hidup yang dimintai tolong itu tidak mengetahui hal itu dan tidak mengetahuinya sama sekali. Jadi orang yang minta tolong pada orang yang hidup, namun orangnya tidak ada di sini. Ini adalah doa syirik karena doa kepada gaib orang yang tidak ada, maka dia lihat orang yang dia minta itu datang dan menolongnya. Padahal orang yang Diminta tolong tidak tahu menahu sama sekali dia di sana dan tidak tahu menahu. dan di tengah-tengah mereka ada orang yang mendoakan jelek untuk sekelompok orang atau ya tawajah ihim atau berniat untuk menyakiti sekelompok orang lalu dia lihat sebagian orang yang hidup atau sebagian orang yang mati menghalangi niatnya untuk menyakiti mereka-mereka. Bahwa dan boleh jadi orang yang mendoakan jelek tadi melihat dirinya, melihat Doriban lahu bisaif ada orang yang ya, membawa pedang dan memukulkan pedangnya. Wa in wa in kana al hayil la syu'ura lahu bidzalik. Dan itu dalam upah seseorang yang menghalangi dia. Meskipun orang yang menghalangi itu tidak merasakan hal itu. Dia tidak merasa bahwa pedang dan ini namun cuma perasaan orang yang berdoa namun ini semua terjadi min fi'lillah karena perbuatan Allah Subhanahu wa taala Bisa bab yakunu bainul maksud wa bainar rajul dafi' min min lahu wa ta'atihi fima ya'muruhu min ta'atillah <clears throat> wa nahu dhalik fa hadha qaribun bisa tetap disebabkan antara maksud dan niat buruk orang tadi wabaina rajul dafi dan orang yang yang membela ya yang di yang dilihat nampaknya menghalangi niat buruknya. Berbeda Rasul Syafiq dan orang yang memberikan pembelaan min itiba'in lahu wa ta'atihi Nah orang berikan pembelaan itu adalah mengikuti orang yang tidak disakiti dan mentaati orang yang disakiti dalam apa yang diperintahkan dan yang diperintahkan oleh orang yang tidak disakiti itu adalah ketaatan pada Allah. Fahadah korib, maka ini adalah satu hal yang e, mendekati hal tadi, mendekati penjelasan beliau di atas sebagai contoh. Wakatnya <clears throat> dan terjadi liubadil asnam para penyembah berhala ahyanan terkadang min jinsil muharam satu hal yang haram sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dilakukan oleh setan untuk membantu pembantunya <clears throat> Penyembah berhala dia berdoa kemudian kabul. <clears throat> sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkannya dua orang ini dengan ulah setan dan pembantu-pembantunya. Faidahkan al asar jika pengaruh khot yahsul bisa terjadi setelah doanya orang yang kita yakin anaulam yusma doa oh, bahasanya doanya tidaklah didengar oleh Allah maka bagaimana ya tawaham ada orang yang beranggapan bahasanya dialah yang menjadi sebab terkabulnya doa tersebut atau orang yang berdoa tersebut lahu fi'la punya perbuatan dalam terkabulnya doanya. Maka dengan penjelasan ini beliau <clears throat> membantah Bahasanya orang musyrik pun terkadang doanya terkabul maka ini menunjukkan tidak benarnya kalau anggapan kalau doa seseorang itu terkabul maka berarti ada peran orang tersebut berarti amal dia adalah satu hal yang baik akidah dia adalah satu hal yang benar tidak ada hubungannya dia tidak punya peran itu semata-mata ujian dari Allah atau yang lainnya maka kabulnya doa seseorang itu bukanlah jaminan kalau orang itu adalah orang yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala atau dia melakukan satu perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak jauh-jauh ya, doanya iblis pada Allah pun terkabul. Iblis berdoa ya Allah angdirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah berilah aku kesempatan hidup sampai kiamat. Allah kabulkan. Padahal iblis adalah iblis. Nah, Wa kila dan jika ada yang bertanya Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang alu bidzalika sabab, melakukan hal tersebut dengan sebab itu. Melakukan hal tersebut yaitu mengabulkan doa dengan sebab itu. Faida karena asbab maka jika sebab adalah sebab yang haram maka tidak boleh Allah melakukan hal itu. Sebagaimana penyakit yang Allah timbulkan akbar setelah makan racun. Wakat yakun dan terkadang doa yang haram Finansihi dalam doanya itu sendiri adalah doa kepada selain Allah berdoa kepada Allah sebagaimana ucapan orang-orang Nasrani. Ya walidatal ilahi. Wahai Mana? Ibu Tuhan Isfa' lana ilal ilahi Berilah syafaat untuk kami Kepada ilah Kepada Tuhan dan boleh jadi doa yang terlarang karena doanya itu sendiri adalah doa kepada Allah. Akan tapi doa tersebut tawassala ilaihi. Orang yang berdoa itu tawasul kepada Allah dengan sesuatu yang Allah tidak suka digunakan sebagai tawasul. Sebagaimana orang-orang musyrik yang tawasul kepada Allah dengan berhala-berhala mereka. Dan boleh jadi doa tersebut doa kepada Allah namun dengan kata-kata yang lantas lo tidaklah layak ayunaja bihallahu Allah seorang itu bermunajat kepada Allah dengannya atau berdoa dengannya karena dalam hal tersebut minal tidak terdapat perbuatan melampaui batas Fahadi adiya wa nahwa maka doa-doa ini dan semacamnya meskipun terkadang yahsuli sahibiha ahyanan terkadang orang yang berdoa tersebut bisa mendapatkan Roh tuhu tujuannya akan tapi doa ini tetap hukumnya adalah tetap haram lima pihak karena di dalamnya mengandung keburukan yang yarbu yang lebih besar atau yarbi ya, yang lebih besar daripada manfaatnya Bagaimana penjelasan yang telah lewat Walihada oleh karena walihada oleh karena itu maka takabulnya doa ini adalah fitnah, ujian untuk orang-orang yang tidak Allah beri hidayah dan tidak Allah terangi hatinya. Dan orang yang tidak bisa membedakan antara ambil takwin dan amr tasyri. Antara ketetapan kauni dan ketetapan syar'i. dan yang tidak bisa membedakan antara al-qadar wasyar'i antara takdir dan syariat. Maka terkabulnya doa-doa yang terlarang ini hanya bisa menjadi fitnah dan jalan kesesatan untuk orang yang tidak bisa membedakan orang yang tidak punya prinsip bahwasanya yang nyata belum tentu Allah ridhoi. Yang nyata itu belum tentu benar di sisi Allah. Nah, orang yang tidak bisa membedakan dua hal ini inilah yang akan tersesat gara-gara doa haram yang makbul. Dan orang yang bisa membedakan antara mana takdir nyata, kelihatan, oh ini terwujud, dan manakah yang benar, yang hak di sisi Allah, yang bisa membedakan maka dia tidak akan tertipu dengan hal ini. Ya, doa boleh saja kabul, namun ini adalah satu hal yang secara syar'i haram. Wa dan mengetahui dan hanya akan menjadi alat penyesat untuk orang-orang yang tidak mengetahui anal aksam salasa. Artinya di dunia ini ada tiga perkara. Pertama perkara-perkara yang Allah takdirkan padahal Allah tidak mencintainya dan tidak meridainya. Karena sebab yang mewujudkan perkara ini adalah sebab yang haram dan sebab yang mujibah mewajibkan atau membuahkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ada perkara-perkara yang Allah syariatkan. Ini adalah perkara yang Allah mencintai jika seorang hamba melakukannya dan Allah ridai jika seorang hamba melakukannya. Akan tetapi Allah tidak yun'inhu membantu seorang hamba tersebut untuk mewujudkannya. Maka perkara ini terpuji di sisi Allah dan diridha di sisi Allah meskipun tidak terwujud di alam nyata. Karena Allah ridhoi, Allah syariatkan, namun Allah tidak membantu seorang hamba untuk mewujudkannya. Yang ketiga adalah perkara-perkara yang Allah membantu seorang hamba untuk mewujudkannya dan perkara tersebut adalah perkara yang Allah cintai. Maka yang pertama adalah bantuan Allah, yang kedua adalah ibadah kepada Allah. Dan yang ketiga adalah mengumpulkan antara ibadah dan bantuan Allah. Ini perkara yang pertama tadi ya, perkara yang pertama tadi perkara yang Allah takdirkan namun tidak Allah cintai maka dalam perkara ini cuma ada bantuan Allah saja untuk terwujudnya perkara ini. Namun tidak ada ibadah kepada Allah. Terus perkara yang kedua tadi yang Allah syariatkan, namun Allah tidak takdirkan, maka di sini cuma ada satu unsur saja yaitu ibadah kepada Allah. Namun karena tidak ada bantuan dari Allah maka tidak terwujud. Dan yang ketiga adalah ada ibadah dan ada i'anah. Maka itulah ibadah dan amal sholat yang terwujud di dunia ini. Oleh karena itu doa orang-orang yang beriman yang Allah ajarkan, ya Allah hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Minta pertolongan artinya supaya diwujudkan. Beribadah hanya kepadanya artinya minta agar yang diwujudkan itu adalah hal-hal yang Allah cintai dan Allah ridhai. Famakana minat doai maka semua doa yang gairi mubah yang tidak mubah yang tidak dibolehkan. Iza atara jika membuahkan pengaruh ada doa yang tidak mubah doa yang haram namun asal, membuahkan pengaruh yaitu terkabul bahwa min babil i'anah dan ibadah maka itu adalah karena pertolongan Allah dan tidak ada unsur ibadah di sana semacam perbuatan orang-orang kafir, orang-orang munafik dan orang fasik. Oleh karena itu Allah berfirman, Allah Taala berfirman tentang Maryam wasaddaqat bi kalimati rabbiha dan Maryam adalah seorang perempuan yang membenarkan firman Rabbnya kalimat Rabbnya wa kutubihi dan kitab-kitabnya Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memohon perlindungan bikalimatillah ta'amah dengan firman-firman Allah yang sempurna alatila yujawi yujawizuha barun wala fajirun yang tidak bisa dilampaui oleh orang yang baik ataupun orang yang jelek rahmatillah di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bahwasanya doa yang mengandung kesyirikan atau doa kepada selain Allah ayat Allah untuk melakukan suatu hal atau berdoa kepada selain Allah agar orang yang dimintai tersebut berdoa dan semacam itu layasul maka tidaklah terwujud keinginan pelakunya walayuris dan tidaklah menyebabkan husulul ghardi terwujudnya apa yang diinginkan itu tidaklah membuahkan subhat kerancuan kecuali dalam perkara-perkara yang hina ada pun dalam perkara-perkara yang besar semacam menurunkan hujan, <coughs> tinggal kuhut, ketika terjadi kemarau, kekeringan, atau untuk kasfi untuk menghilangkan azab yang turun, falayan fa'u fihi hadasyir. Maka tidaklah bermanfaat untuknya doa yang syirik ini. berkatakan katakan jika ditermati doa kepada selain Allah itu bisa kabul. Namun doa kepada selain Allah doa yang syirik itu bisa kabur cuma dalam hal-hal yang remeh-remeh. Cuma dalam hal yang remeh-remeh. untuk hal-hal yang besar maka doa syirik tidak Allah kabulkan. Kemarau panjang orang kemudian berdoa kepada selain Allah agar turun hujan maka enggak enggak Allah turunkan. Malah hujan enggak bisa turun. Ketika sudah azab, azab sudah terjadi maka ada orang yang berlindung pada Allah agar diselamatkan dari azab maka jika dia berlindung pada selain Allah maka itu tidak Allah kabulkan. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Kul katakanlah ara'aitu ara'aitakum apakah engkau lihat jika menimpa kalian azab Allah atau datang kepada kalian kiamat, apakah kepada selain Allah kalian berdoa jika kalian orang-orang yang benar? Bal iyyahu tad'un. Namun, bahkan hanya kepada Allah kalian berdoa kemudian Allah hilangkan mata dauna ilaihi insya Allah kabulkan perkara yang kalian minta namun jika Allah mau Watan tahu nama tusyrikun dan kalian meninggalkan berhala-berhala yang kalian menyekutukan Allah dengannya. Demikian juga Allah mengatakan jika menimpa kalian abduru kesusahan di lautan jadi badai di tengah laut pada saat naik kapal dolla matadauna ila iyau kadahaba maka hilanglah semua berhala-berhala yang kalian sembah kecuali hanya kepada Allah falamma najakum ilal bari a'radtum dan ketika Allah selamatkan kalian bisa sampai daratan kalian berpaling pekanal insanu kafura dan dasar sungguh manusia itu adalah orang-orang yang sangat-sangat ingkar. Dan Allah mengatakan ama yujibul mutara ataukah siapakah yang mengabulkan orang-orang yang kesusahan jika berdoa kepada Allah baik sifusua dan menghilangkan keburukan dan Allah menjadikan kalian khulafa al-ardi bagi orang-orang yang mengurusi bumi Siapa yang mengabulkan doa orang kesusahan? Hanya Allah. Hingga ayat ini dalil bahasanya termasuk doa mustajab adalah doa doaul mutar. Doanya orang yang kesusahan itu adalah doa yang mustajab. Kul katakanlah uda'u berdoalah kepada berhala-berhala za'antum min dunihi yang kalian kira adalah tandingan-tandingan selain Allah. Maka berhala-berhala kalian tersebut, tauhid-tauhid kalian itu tidaklah punya kemampuan untuk menghilangkan abduri angkum kesulitan dari kalian, tidak pula bisa memindah kesulitan. Sholat yang kalian sembah-sembah itu malah mencari ila rabbim wasila sarana agar semakin dekat kepada Allah dengan melakukan amal taat. Siapakah di antara mereka yang paling dekat dengan Allah? Dan bahkan orang-orang sholat yang kalian sembah-sembah itu malah mengharap kasih sayang Allah dan takut dengan seksa Allah. Sesungguhnya siksa Rabbmu adalah sesuatu hal yang menakutkan, yang patut diwaspadai dan ditakuti. Amitaratu min dunillahi syufa'a. Apakah mereka menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi syafaat? Kul katakanlah awalau kanu la yamlikuna syai'a. Apakah kalian mengangkat selain Allah sebagai pemberi syafaat di sisi Allah? Padahal orang-orang tersebut la yamlikuna syai'a. Tidaklah memiliki apapun dan tidak pula berfikir. Katakanlah milik Allah semua syafaat. Oleh karena itu maka orang memohon syafaat itu kepada Allah karena Allah yang punya syafaat. Dan Allah katakan milik Allah syafaat jami'an seluruhnya. Ali menunjukkan bahasanya syafaat itu banyak bentuknya. Maka fakaunu hadal matalib Maka permintaan-permintaan yang agung Itu tidaklah di, Tidaklah Allah kabulkan tidaklah ada yang bisa mengabulkan kecuali Allah maka ini menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala dan dengan hal ini maka Allah memotong subhatnya orang-orang yang syirik subhat orang-orang yang menyekutukan Allah wa ulima bidzalika dan diketahui dengan hal itu bahasanya perkara-perkara yang di bawah di, di bawahnya minal ijabat yaitu terkabulnya berbagai doa inama fa'alaha huwa subhanah yang melakukan adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata tanpa sekutu baginya meskipun boleh jadi tajri terjadi dengan sebab-sebab yang haram atau mubah sebagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, riah, angin, wasahab dan awan dan yang lainnya minal ajisam azimah dari benda-benda yang besar itu semua dalam menunjukkan keesaan Allah dan bahasanya Allah adalah Halikul kulli syai pencipta segala sesuatu maka jika yang besar-besar benda besar-besar langit bumi adalah ciptaan Allah maka maduna hada maka benda yang kecil-kecil nyamuk semut maka adalah khalqan lahu maka juga ciptaan Allah aula min babil aula juga besar-besar saja Allah yang ciptakan yang rumit-rumit yang sulit-sulit itu Allah ciptakan apalagi yang cuma kecil-kecil maka jelas tentu Allah yang ciptakan maka juga perkara-perkara yang besar ya, menghilangkan musibah kemarau hanya Allah yang mengabulkan doa maka permintaan yang kecil-kecil itu tentu mimbabil aula adalah karena Allah mengabulkan doa. Idwa munfa'ilun an makhlukati azimah. Karena dialah yang menciptakan makhluk-makhluk yang besar. Maka pencipta sebab yang sempurna dia adalah pencipta musabah la muhalata tidak ada kemungkinan yang lain tidak boleh tidak la muhalata itu tidak boleh tidak maknanya la buddha hmm? Islamnya orang-orang kafir Islamnya orang-orang kafir itu cuma ada ibadah nggak ada i'anah nggak ada i'anah Islam itu ibadah Islam tidak terwujud Allah menginginkan agar orang-orang kafir itu masuk Islam nah Islamnya itu ibadah namun nama masuk Islam? Tidak. Karena tetap kafir. Kenapa kok tidak ada kok tidak terwujud? Ya, karena tidak ada iana. Maka hanya ada ibadah tanpa iana. Nah, kalau dia jadi muslim, maka itu ketiga. Ada i'anah dan ada ada bantuan Allah dan ada ibadah. Islamnya ibadah, dia bisa jadi Islam karena bantuan Allah kita iana, perbuatan maksiat orang kafir perbuatan orang fasik orang kafir maka cuma ada iana tanpa ada ibadah orang nggak suka orang berzina orang mencuri maka tidak ada ibadah namun terwujud maka berarti ada iana. Huh? Bahasa orang kafir gimana? Rumah oh, sama ya. Eh? Ada orang kafir yang misalnya orang kafir berpuasa. Berpuasa? Puasa apa? Ramadan. Puasa karena Allah. Hah? Semacam orang-orang kafir. Heeh. ada orang kafir sholat gitu misalnya tidak ada faedahnya kan? tidak ada faedahnya apakah itu sholat yang Allah cintai ada ibadahnya di situ tidak tidak ada ibadah tidak ada ibadahnya itu cuma i'anah saja karena apa apa itu satu hal yang Allah cintai orang kafir sholat jika dia cuma main-main sholatnya kalau dia sholatnya karena niat untuk masuk Islam, orang itu bisa masuk Islam dengan sholat. Orang itu ada orang kafir sholat dengan niat ini bagian dari Islam, maka dia, dia jadi muslim. Nah kalau sholatnya main-main, kalau itu biar ikhlas karena Allah, ini bisa jadi masuk Islam Bagaimana dia mengucapkan syahadat. Ini kalau cuma main-main baca Quran dia bisa baca Quran dan baca Quran umum itu ya cuma main-main saja ya itu bukan satu hal yang Allah cintai mau dia main-main tapi kalau dia niat itu adalah bagian dari Islam maka itu bisa masuk Islam jadi orang ya kan tadi kan Beliau katakan munafikin, fusak, kafirin, munafikin, fusak. Itu kan i'anah tanpa ibadah. Überdecken hatten.